Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan tentang ayat berkaitan dengan perkataan duhriyah. Perdana. أنهم يقولون ما الحياة إلا حياة ما الحياة ما الحياة إلا حياتنا الدنيا التي نحن فيها لا حياة سواها وقوله وما يهلكنا إلا الدهر أي ما يهلكنا فيفنينا فيفنينا إلا مر الليالي مر الليالي مر الليالي والأيام وطول العمر إنكارا منهم أن يكون لهم رب يفنيهم ويهلكهم ويهلكهم ويهلكهم وقوله وما لكم بذلك من علم إنكم إلا يظنون أي وما لهؤلاء المشركين من ذلك من علم يعني min yakini min yakini ilmin min yakinin min yakinin ilmin ilmin li'annahum yaquluna dzalika tafarrusan itu min ilmi yakinin mungkin min ilmin yakinin min ilmi yakinin nah. kebalik min ilmi min ilmin yakinin li'annahum yaquluna dzalika tafarrusan bi ghairi khabarin أتاه من الله ولا ولا برهان برهان آه. إيه بغير خبر ولا برهان ولا برهان عنه في حقيقته إن هم إلا يظنون أي ما هم إلا في ظن من ذلك وشك آه، يخبر عنهم أنهم في حيرة حيرة في حيرة من اعتقادهم من اعتقادهم haqiqatama yunfiquna min dzalika bi sunnatihim bi ah, alsinatihim al eh, alsinatihim min fitahil ayati awalan wujuhul imani bil ba'ti wa kufrun munkirahu wa wa kufru munkirihi wa kufru munkirihi thaniyan ar-raddu ala min za'am man ar ala من زعم أن الدهر من أسماء الله وهذا مستفاد وهذا مستفاد من قوله وما يهلكون إلا الدهر ووجه الدلالة أنه لو كان الدهر من أسماء الله لم يعب لم يعب الله لم يعب الله على المشركين هذه المقولة مقولة لأن المعنى Nah. Kemudian penjelasan Syaikh Al-Jabiri hafizahullah taala Allah Jalla Sana'uhu memberitakan bahasanya mereka-mereka orang-orang musyrik yang mendustakan hari berbangkit Mereka mengatakan tidaklah kehidupan kecuali kehidupan dunia Yang kita rasakan saat ini tidak ada kehidupan selainnya Tidaklah membinasakan kami kecuali dahar kecuali waktu aslinya di dalam membinasakan kami lalu menghancurkan kami sehingga kami tidak ada setelah ada kecuali berlalunya malam dan siang dan panjangnya usia kalimatnya adalah pengingkaran dari mereka kalau mereka memiliki Rob yang membinasakan mereka dan mematikan mereka tidaklah mereka Eh, memiliki ilmu yang mendandasi ucapan tersebut di dalam mereka kecuali berprasangka artinya menduga-duga tidak ada bagi mereka orang-orang musyrik mendalika tentang hal tersebut landasan berupa ilmu yakni ilmi yakini ilmu yang membuahkan yakin di karena mereka mengucapkan hal di atas takharusan hanya menerka-nerka, menebak-nebak tanpa ada berita yaitu wahyu yang datang kepada mereka dari Allah tidak pula bukti tentang benarnya apa yang mereka katakan, hakikatnya apa yang mereka katakan. Dan mereka kecuali menerka-nerka. Ma'hum ila fidhanin. Dan mereka kecuali uh, mengira-ngira saja Pesakit dan ragu-ragu yang ragu-ragu tersebut memberitakan dari mereka bahasanya mereka dalam kebingungan tentang keyakinan mereka tentang hakikat apa yang mereka katakan dengan lisan-lisan mereka. Menfikil ayat, kandungan ayat. Yang pertama, wajibnya beriman dengan hari pertangket dan kafirnya siapa saja orang yang mengingkari hari pertangket. Kemudian bantahan terhadap orang yaitu Ibn Hazm yang beranggapan bahasanya dahar adalah salah satu nama Allah. Dan ini adalah disimpulkan dari firman Allah, "Wa may yuhlikuna dahru." Sisi pendalilan, seandainya dahar adalah salah satu nama Allah, tentu Allah tidak akan mencela orang-orang musyrik dengan perkataan ini karena jika ada adalah nama Allah maka makna ayat dan tidaklah mematikan kami kecuali Allah ini adalah kalimat yang benar sehingga tidak berhak untuk disalahkan. Contohnya nyata Allah menyalahkan kalimat ini. Faidah wahyu. min min min min فيقولون إنما يهلكنا الدهر وهو الليل وهو الليل والنهار ويقولون أصابتهم أصابتهم قوارئ الدهر قوارئ الدهر وأبادهم وأبادهم الدهر وأبادهم الدهر a al al-asya'a fayadmuna ad-dahru ad-dahra bi annahu alladhi yufnihim yufnihim wa yaf'alu bihim faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ad-dahra ala annahu alladhi yufnikum wa yufnikum wa yaf'alu yaf'alu bikum hadhihi al-asya'a fa innakum idza sabab sababtum sababtum fa'ilun hadhihi asya'a fa'ila fa'ila hadhihi asya'a i fa'ila hadhihi asya'i fa inna tasubbuna Allah fa inna ma fa inna ma tasubbuna Allah tabaraka wa ta'ala fa fa'ilun hadhihi asya'i uh, intaha intaha yuriduna al-zaman yuriduna al-zamana alladhi huwa fihi mururul hawadisi yuriduna layali wal ayami wal ayama wal ayama allati hiya mahallul hawadith wa annaha hiya allati tuqulu nah faida al-imam Syafi'i rahimallah mengatakan namun preferensinya saya jarang menjumpai al-imdad Syafi'i mengatakan inal Arab dunia orang Arab dulu di antara perilaku mereka adalah menjela waktu dan mencaci maki waktu ketika terjadi musibah yang tanzil menimpa mereka berupa kematian, eh, kepikunan, atau rusaknya harta atau yang lainnya. Mereka mengatakan tidaklah membinasakan kami mematikan kami kecuali waktu. Dan itu maksud dengan adar adalah malam dan siang dan mereka juga mengatakan asobatuhumul qawari udahri menimpa mereka bencana waktu wa abadahumud mudah atau mereka mengatakan menghancurkan mereka waktu maka mereka menjadikan malam dan siang melakukan berbagai hal lalu mereka mencela waktu karena dialah yang menghancurkan mereka dan melakukan berbagai hal pada mereka maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Jalah kalian menjadi waktu. Dengan makna sebenarnya waktu adalah yang membinasakan kalian dan melakukan pada kalian berbagai hal ini. Karena kalian jika mencaci maki pelaku hal ini, berarti kalian mencaci Allah Taala karena Allah yang melakukan hal-hal tersebut. Maka yang mereka inginkan adalah waktu dalam pengertian eh, waktu yang merupakan tempat berlalunya berbagai peristiwa maka mereka yang mereka maksudkan adalah malam dan siang yang merupakan tempat terjadinya berbagai peristiwa dialah yang membinasakan mereka kemudian kita masuk ke kaidah yang kedua wibit Asma'ullah Asma'ullah Ta'ala Inna Indalat Ala Wasfin Muta'addin Fadomman Salatata Umurin ahaduha subutu dalikal ismi lillahi azza wa jalla Sa'atani allati tadom man tadom manuha tadom manaha tadom manaha lillahi azza wa Asalitu subutu wa muqtadoha Walihada istadalla ahlul ilmi ala subutil haddi an عن قطاع الطريق بالتوبات استدلوا على ذلك بقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم لأن مفقد هذين الإثمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم مثال ذلك السميع yatadammanu isbat as-sami'i isman lillahi ta'ala wa sam'i wa isbat as-sam'i wa isbat wa isbat as-sam'i sifatun lahu sifatan lahu sifatan lahu wa isbat hukmi dzalika wa muqtadahu wa huwa annahu yasma'u sirra wa najwa kama qala ta'ala qad sami Allahu qawla allati tujadilu tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tuhawaru tahawwa tahawurakuma inna Allaha sami'un basir wa idzalla ala wasfin ghairi muta'addid fadammanat amrayni ahaduhuma thubutu dalikal ismi lillahi azza wa jalla tubuh subutu sifati allati tadamman manaha lillahi azza wa jalla Mitalu dalika al tadom manu isbat al hayi isman lillahi azza wa jalla wa isbat hayat isbat al-hayati hayati sifatan lahi Nah kaidah yang ketiga nama Allah Subhanahu wa taala jika memuat sifat yang sifat tersebut muta'adid merupakan kata kerja muta'adid mana salah satu umurin maka mengandung tiga hal dengan bahasa lain kita mengimaninya dengan meyakini tiga hal berkaitan dengan nama tersebut pertama mengimani adanya nama tersebut sebagai milik salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Dan adanya sifat yang dikandung oleh nama tersebut dan menjadi sifat milik Allah Azza wa Jalla. Kemudian e, adanya mengimani e, konsekuensi dan konsekuensi. Konsekuensi atau faedah dan konsekuensi dari nama tersebut hukum dalam lugotan maknanya adalah faedah. Walihada oleh karena itu maka para ulama yaitu para fukuha berdalil gugurnya hukuman had dari perampok jika dia bertobat sebelum ditangkap. Mereka berdalil mendalili hal tersebut dengan firman Allah kecuali orang-orang yang mereka bertobat beli sebelum antak alaihim kalian mampu menangkap mereka. Fa'lamu maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. E, faedah atau konsekuensi dari dua nama ini adalah Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa mereka dan menyayangi mereka bentuknya dengan menggugurkan hukuman dari mereka. Contoh yang kedua adalah as maka mengimani sami itu ya teman memuat keimanan terhadap tiga hal. Yang pertama adalah mempercayai, meyakini bahasanya Sami adalah salah satu nama Allah. Yang kedua, meyakini bahwasanya mendengar adalah merupakan sifat Allah. Kemudian menetapkan dan meyakini faedah dan konsekuensinya. Konsekuensi dari Allah mendengar adalah Allah mendengar asira wa najwa Sir dalam bahasa Arab punya dua makna, kayaknya pernah kita bahas di mana ya? sini ya. Ya, punya dua makna. Pertama boleh jadi artinya adalah kata hati. Ya, ucapan batin seseorang. Apa yang dia sembunyikan dalam hatinya. Kemudian yang kedua, sir juga bisa maknanya adalah berkata lirik. Ya. Bisik-bisik, ya, bisik-bisik berkata lirik. Bagaimana menaksir makna untuk istilah sholat siria. Ya, sholat siria itu bukan berarti sholatnya dibatik apa-apanya dibatik namun sholat dengan ucapan yang lirik. Namun sir di sini makna yang dimaksudkan adalah makna yang pertama karena sambungannya adalah an-najwa. Asir nah, awan najwa berarti sir yang dimaksudkan di sini adalah kata yang kedua. E, makna yang pertama itu bisikan hati. Wa najwa dan bisik-bisik Bagaimana firman Allah semoga Allah mendengar ucapan seorang perempuan yang membantah tentang suaminya dan dia mengadu pada Allah dan Allah mendengar pembicaraan anda berdua si Allah mendengar lagi maha mengetahui maha melihat. Namun jika sifat yang terkandung dalam nama tersebut adalah sifat yang bukan mutaati maka mengimaninya adalah dengan mengimani dua kandungannya yang pertama subutu dzalikal ismi lillahi azza wa jalla meyakini bahasanya hal tersebut nama tersebut adalah salah satu nama milik Allah dan menetapkan dan meyakini sifat yang terkandung lillahi azza wa Yang, terka, eh, yang terkandung di dalam uh, sifat yang terkandung di dalamnya sebagai sifat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya al-hayyu. Maka mengimani hayu isinya adalah pertama meyakini bahasanya salah satu nama Allah adalah hayyu. Yang kedua adalah meyakini bahasanya al-hayat hidup adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. وهذا الاسم يفيد ثلاثة أحكام أو ثلاثة أمور أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل وثانيها ثبوت تلك الصفة الإلهية التي دل عليها ذلك الاسم وثالثها ثبوت المقتضى والحكم الأول ثبوت هذين الاسمين لله عز وجل فنقول من أسماء الله جل وعلا الغفور ومن أسمائه الرحيم وثانيا نستدل على أن صفات الرحمة والمغفرة ثابتتان لله عز وجل ثالثا نتأسى بالرب سبحانه وتعالى في مغفرته ورحمته فنرحم قطاع الطريق الذين سلموا أنفسهم لولي الأمر قبل القدرة عليهم فليقام عليهم عليهم الحد لأن مقتضى هذين الاسمين أن الله غفر لهم ورحمهم ورحمهم فارحموهم أنتم وكذلك التواب في مثل قوله تعالى إن الله تواب رحيم فالتواب اسم لله عز وجل يدل على أن التوبة منه على عباده صفة صفة له وأنه يتأسى به سبحانه وتعالى في قبول التوبة أمن أساء إلينا نتوب عليه إذا تاب وطلب العفو fal al mutaaddiyu huwa alladhi yustaku min fi'lin mutaaddiyin farrahimu fi'luhu rahima wa hadzal fi'lu muta'addin sanihima as-sami'u fi qawlihi ta'ala wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir fa innahu yatadammanu awalan isbata hadal ismi lillahi azza wa jalla wa yatadammanu thaniyan isbata sifati sam'i lahu wa yatadammanu thalithan muqtada hadhihi sifati wa hukmiha wa huwa muraqabatullahi azza wa fi sirri wal jahri id huwa yasma'u sirran wal kama qala ta'ala am yasabuna anna la nasma'u sirrahum wa bala nah. Penjelasan dari pensarah kaidah yang ketiga ini ringkasnya mengandung dua poin. Pertama, di antara nama Allah Jalla wa'ala ada yang mengandung sifat yang berasal dari fi'il muta'adi. Maka nama semacam ini memberi tiga faedah atau mengandung tiga hal. Meyakini bahasanya nama tersebut adalah salah satu nama milik Allah Azza wa Jal. Meyakini bahasanya sifat ilahiyah yang terkandung dalam dibalik nama tersebut dan meyakini dan menetapkan muktada, konsekuensi dan konsekuensi dari nama tersebut. Kemudian e, penulis ber, e, berdalil mendalili penjelasannya dengan membuat dua contoh. Yang pertama adalah firman Allah, "Illal ladina tabu min qabli an taqdiru 'alaihim fa'lamu anna Allah rahim." Maka jika kita terapkan kaidah itu, atau jika kita terapkan poin yang pertama yang terkandung dalam kaidah ketiga yang di, disampaikan oleh penulis maka kita bisa simpulkan dari Ghafur Rahim tiga hal yang pertama e, meyakini bahasanya dua nama ini adalah dua, dua nama Allah dua nama milik Allah Azza wa Jal sehingga kita katakan di antara nama Allah Jalla wa Ala adalah Al-Ghafur dan Ar-Rahim Kemudian kita berdalil dengan menggunakan nama tersebut untuk mengatakan bahasanya sifat rahmat, kasih sayang dan mengampuni adalah satu sifat yang benar-benar ada milik Allah Azza wa Jal. Yang ketika kita meladani Arab Subhanahu wa taala dalam masalah mengampuni dan menyayangi. Maka kita sayangi uh, perampok yang menyerahkan diri mereka kepada penguasa kebelal kudrati alaihim sebelum penguasa menangkap mereka maka tidaklah ditegakkan hukuman ad untuk mereka karena konsekuensi dari dua nama ini berarti Allah mengampuni mereka dan menyayangi mereka sehingga hendaknya kalian wahai manusia menyayangi mereka demikian juga tawaf Semisal dalam firman Allah Inna Allah Tawabur Rahim Maka tawab adalah salah satu nama Allah Yang menunjukkan bahasanya At-Tawbah Ala ibadihi sifatan lahu Salah satu sifat Allah adalah At-Tawbah ala ibadihi Dan At-Tawbah ala ibadihi itu punya dua makna Makna yang pertama adalah atau taufiqu ala taubah. Maka Allah tawab dalam makna Allah Allah lah yang memberikan taufik kepada hamba untuk bertobat. Seandainya taufik tanpa taufik dari Allah, tentu alul maksiat tidak akan bertobat dari maksiat. Tentu orang kafir tidaklah bertobat dari kafirnya. Mereka bertobat semuanya disebabkan karena taufik dari Allah dan ini adalah Eh, muktaba atau makna dari tawaf. <coughs> yang kedua, tawaf mak taw, uh, sifat Allah atau bat ala ibadhi maknanya makna yang kedua adalah ya, qabulu taubat, menerima taubat dari hambanya. Maka Allah Allah adalah tawab dalam artian Allah adalah zat yang menerima taubat orang-orang yang mau bertobat. Kemudian e, faedah yang ketiga adalah kita meneladani Allah Subhanahu wa taala dengan kita menerima taubat orang yang berbuat jelek kepada kita natubu alaih maka kita idata kita memaafkannya idata jika dia meminta maaf dan bertobat wa talabul afwa dan meminta maaf. Yang dimaksud dengan sifat muta'adi adalah sifat yang diambil dari fi'il muta'adi. Ar-Rahim misalnya diambil dari fi'il muta'adi rahimah Sehingga sifat yang terkandung dalam rahim adalah sifat muta'adi. Contoh yang kedua adalah sami' Misal firman Allah Wallah yasma'u Inna Allah sami'um basir Maka sami' basir di sini mengandung tiga poin. Yang pertama meyakini bahasanya salah satu nama Allah adalah Sami dan Basir. Yang kedua meyakini uh, adanya sifat mendengar bagi Allah dan adanya sifat melihat bagi Allah. Yang ketiga adalah mengimani konsekuensi dari nama tersebut dan faedahnya yaitu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jal fi siri wal jahri ketika jari terang-terangan di, di depan banyak orang, fisiri atau ketika sembunyi-sembunyi tidak ada orang siapapun. Karena Allah mendengar rahasia wa akfa dan perkataan yang disamarkan. Bagaimana firman Allah? Apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar bisikan mereka, uh, ucapan rahasia mereka, kata hati mereka dan bisik-bisikan mereka? Bala bahkan kami mendengarnya. Dan para utusan kami itu para malaikat mencatat di dekat mereka apa yang mereka ucapkan. Maka salah satu nama malaikat adalah rusul. Salah satu nama malaikat adalah rusul. Eh, maka rasul itu ada dua macam, rasul malaki dan ada rasul basyari. Rasul dari kalangan malaikat dan rasul dari kalangan manusia. Wa rusuluna ladaihim yaktubun. Kemudian poin yang uh, kedua, satu. Al-Amru Thani min Masmum Hadil Qa'id إثبات هذا الاسم لله عز وجل وثانيهما إثبات صفة الحياة الدائمة لله عز وجل الحياة الكاملة التي ليس فيها نقص بوجه من الوجوه لكن لا نستطيع أن نقول أن نقول أن نقول تأتوا بالله فحي أو أتيموا hayatakum wal maqsudu annahu idza kana idza kana filu alladhi ukhidha minhu ismu muta'addiyan wa thabatat wa thabatat wa thabatat sifatu wa thabatat wa thabatat sifatu sab'an lahu ay yata'assab billahi fihi فالعفو مثلا يثبت اسما لله عز وجل ويثبت سبعا لذلك صفة العفو صفة العفو وأن العبد ينبغي له أن يعفو عمن ظلمه وكان من هديه صلى الله عليه وسلم وخلقه وشمته الحسن حسن وشمته الحسن al-afu makdirati. Ya, poin yang kedua dari matmun isi kaidah yang ketiga. Bahasa di antara nama Allah ada yang tidak mengandung sifat muta'adi sehingga tidak bisa diteladani. E, penulis e, mencontohkan dengan al-hayy yakni yaitu semisal firman Allah wal hayyul la ilaha illa huwa atau Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pada sebab itu maka bisa kita menyimpulkan dua hal dari nama Allah Al-Hayy. Yang pertama, meyakini bahasanya di antara nama Allah adalah Al-Hayy. Yang kedua, meyakini adanya sifat yaitu al-hayat ad-daimah, kehidupan yang terus menerus milik Allah bagi Allah Azza wa Jalla. Al-hayatul kamilah kehidupan yang sempurna yang tidak ada padanya kekurangan dari sisi manapun. Lakin akan tapi kita tidak mampu mengatakan teladanilah Allah. Fa'yu maka hiduplah kalian atau langgengkanlah hidup kalian. Wal maksud intinya tidak kan al fi'lu jika fi'il yang yang menjadi sumber satu nama Allah itu adalah fi'il muta'adi maka sahabat tapi sifat itu maka ada sifat e, dan ada sifat tabaan yang merupakan turunan lahu untuk Allah maka Allah diteladani dalam sifat tersebut fal afuhu inallah afuhun fal afu masalan maka di, eh, maka misalnya adalah afu adalah salah satu sifat atau salah satu nama Allah Azza wa Jal bayathbutu tab'an lidzalika sifat al-afwi sifat al-afwi maka ada sifat memaafkan yang merupakan turunan dari nama al-afu kemudian yang ketiga adalah muktaba atau konsekuensinya yaitu seorang hamba sepatutnya memaafkan orang yang mendoliminya jadi antara petunjuk Nabi, akhlak Nabi dan perilaku Nabi yang baik adalah memaafkan ketika beliau berada di posisi atas. Yaitu mampu untuk membalas. Memaafkan ketika mampu membalas itulah yang disebut dengan memaafkan yang sebenarnya. Kalau kamu maafkan karena memang tidak bisa membalas itu bukan memaafkan. Tidak ada pilihan lain. Itu namanya ajiz tidak berdaya mendadak itu pilihan satu-satunya maka dari keterangan yang disampaikan oleh Tansara di sini bisa kita ambil satu faedah ya, bahasanya perkataan orang sufi itu ada benarnya di antara perkataan orang sufi adalah laku bi akhlakillah. Ya, di antara perkataan orang sufi laku bi akhlakillah berakhlakkan berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah maka berdasarkan penjelasan pensara ya, yang tadi mengatakan berulang kali ta'asu, nata'asa ya, maka berarti perkataan sufiah tadi ada benarnya, yang perlu dirinci kalau sifat Allah itu adalah sifat muta'adi nah itu yang di sana berlaku uh, eh, ataasi, meneladani dan mengikuti. Namun kalau itu sifat lazim, maka ya, hal tersebut tidak berlaku. Sehingga saya katakan dari uh, uh, pemaparan bersama berarti perkataan orang sufi tadi ada benarnya, ada sisi benarnya. Kemudian faedah yang keempat bagus. خلق samawati wal arda Nah, Uh, nama Allah Subhanahu wa taala kaidah yang keempat nama Allah itu menunjukkan zat dan sifat Allah terjadi dengan uh, mutafaqah uh, tadamun atau dengan iltizam contohnya al khalid sang pencipta. al khalik ia dulu menunjukkan zat Allah dan menunjukkan bahasanya dan menunjukkan e, sifat mencipta fil mutabaqah. Dan menunjukkan pada zat wahdaha, menunjukkan zat Allah semata atau sifat mencipta semata domun dan menunjukkan kalau Allah memiliki sifat mengetahui dan kuasa dengan metode iltizam. Oleh karena itu kalau Allah menyebutkan pencipta dan bumi Allah katakan supaya kalian mengetahui bahasanya Allah itu supaya kalian yakin bahasanya Allah maha kuasa atas segala sesuatu dan bahasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Yeah. Dalalah mutabak artinya satu kata itu menunjukkan totalitas makna yang terkandung di dalamnya. Tadamun artinya satu kata itu menunjukkan satu bagian dari totalitas makna. Maka totalitas makna dari al khalik adalah adanya zat Allah dan zat tersebut memiliki sifat mencipta. Ini totalitas makna yang terkandung dalam al khalik maka makna parsial yang bisa kita tangkap dari Al-Khalik menunjukkan adanya zat. Zat Tuhan. Atau menunjukkan pada salah satu sifat zat Tuhan adalah mencipta. Sedangkan iltizam, dalalah iltizam artinya adalah kita eh, bisa menangkap satu makna eh, secara tidak langsung dari suatu kata. Maka mencipta itu tidak menunjukkan kalau Allah berilmu eh, secara langsung. Nah, secara tidak langsung menunjukkan Allah berilmu. Karena karena Allah tidak mungkin mencipta alam semesta jika Allah tidak punya ilmu tentang mencipta alam semesta. Bagaimana kamu menciptakan ini, menciptakan itu. Itu semua butuh ilmu. Maka secara tidak langsung al khalik menunjukkan kalau Allah berilmu. Dan orang itu tidak, dan Allah tidaklah mungkin e, mencipta kalau dia tidak kuasa, tidak mampu. Dia adalah seorang yang yang ajis. Kalau dia ajis tidak mungkin dia bisa e, mencipta mahakarya yang demikian hebat yaitu alam semesta. Maka Al-Khaliq menunjukkan bahwasanya Allah adalah zat yang maha kuasa. Maka dari Al-Khaliq maka bisa kita mengetahui adanya sifat e, mengetahui dan menguasai atau berkuasa. Ini tidak langsung kita tangkap dari Al-Khaliq namun makna yang kita simpulkan secara tidak langsung. sarahnya jadi Thank you. والمثال والمثال الذي ضربه الشيخ في اسم ربي اسم ربي الذي هو الخالق فإن فإن الخالق يكون على ذات عالية عالية المقدسة دلالة مطابقة يعني هو موافقة فهو الطالب مر طالب شيء سبحانه وتعالى لا يأتي بوجود شيء في الأرض ولا في السماء يخلق ما يشاء ويختار وكذلك يتضمن صفة الخلق ويتضمن الدلالة على الذات العلية فإذا قيل الخالق لا يتفاءل إلى إلى ذهنه شيء شيء قبل ذات الجية ويدل على الذات وحدها دلالة دلالة تضمن وعلى صفة الخلق وحدها دلالة تضمن دلالة دلالة تضمن فالخالق كما قدمنا لا يسجد تلالة التزام تلالة التزام وذلك أن أن البشير الذي رزق رزق الفقه والسياسة والفتنة والعقل السليمة آه، يعلم تمام العلم مثل قوله على صفتي العلم والقدرة قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن وتنزل الأمر بين السنة تعلمون أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وهذه دلالة بأنواعها ثلاثة معلومة نعم Kaidah ini mengandung dua perkara. Yang pertama, bahasanya setiap nama Allah itu mengacu pada dua hal, mengacu pada zat Allah dan sifat yang terkandung dalam nama. Kemudian yang kedua adalah iltizam. Ada sesuatu yang bisa kita tangkap dari dengan dalam iltizam dari nama Allah. Yang, eh, yang pertama Idilalah e, maka penulis telah menyebutkan bahasanya nama Allah Subhanahu wa taala atau Allah Jalla wa ala itu menunjukkan zat dan menunjukkan sifat Allah dengan metode dalalah mutabaqat dan dalalah tadamun dan iltizam. Kemudian contoh yang dibuat oleh penulis tentang nama Allah adalah Al-Khaliq. Fa'in al-Khaliq maka kata-kata Khaliq itu menunjukkan zat aliyah zat yang maha tinggi al muqaddasa yang suci itulah sang pencipta dengan dalalah mutabaka yaitu dalalah muawaf muafaqa bahwa maka, maka Allah adalah pencipta segala sesuatu subhanahu wa ta'ala tidak ada satupun di langit dan tidak pula di bumi yang bisa melemahkan Allah membuat Allah lemah Allah mencipta apa yang Allah kehendaki dan memilih yang Allah kehendaki. Demikian pula ya tadoman memuat sifat mencipta dan memuat telala eh, dan menunjukkan zat aliyah zat yang maha tinggi dan menunjukkan pada zat semata dengan dalalah tadamun dan menunjukkan sifat mencipta semata dengan dalalah tadamun juga. Maka sang pencipta sebagaimana telah kami sampaikan tidaklah mungkin dimaksudkan kecuali Allah Azza wa Jal. Wakadzalika dan menunjukkan kata-kata khalik menunjukkan sifat al-khalqi, sifat mencipta. Wawa dan kata-kata khalik juga menunjukkan dua sifat yang lain bagi Allah yaitu mengetahui dan kuasa dengan dalalah iltizam Wajali keterangan tersebut karena orang yang bersih, orang yang cermat, yang Allah berikan padanya kepahaman, kecerdasan, kecerdasan, dan akan sehat. Akan tahu dengan benar bahasanya pencipta alam semesta ini tidak mungkin takfa alihi minum khafiyah. Ada sesuatu yang tidak Allah ketahui. Dan dia adalah zat yang maha kuasa atas alam, mengatur alam sebagaimana yang dia kehendaki. Nah, ini adalah, adalah iltizam ya waya dulu dan menunjukkan ya, adanya adalah iltizam dari nama sang Khalid e, maka nama Khalid itu menunjukkan dua sifat mengetahui dan kuasa sebagaimana firman Allah taala di surat Talaq maka untuk dalalah e, iltizam berkaitan dengan nama Allah mengetahui dan kuasa saya katakan penjelasan saya nampaknya lebih baik daripada penjelasan pensarah. Jadi saya sampaikan ee, eh, bahasanya adalah iltizam untuk khalik sehingga dari khalik kita bisa mengatakan kalau Allah itu memiliki sifat mengetahui dan kuasa penjelasannya adalah tidak mungkin sang Allah yang menciptakan alam semesta ini jika bisa mencipta jika dia tidak punya ilmu. Ya. Dia maha mengetahui. Dia punya pengetahuan. Ada yang bisa mencipta, yang punya pengetahuan. Bagaimana orang tidak bisa membuat satu hal kecuali mengetahui. Orang tidak bisa membuat e, pintu kecuali dia punya ilmu tentang membuat pintu orang tidak bisa membuat meja kecuali dia, dia punya ilmu tentang membuat meja. Ketika kita katakan pembuat meja ini adalah pa'a, maka kita bisa e, dengan dalalah iltizam kita mengatakan pa'a adalah seorang yang ilmunya ini. Kalau mejanya bagus, wah, ilmunya luar biasa. Mejanya setengah bagus, ah, pengetahuan dia tentang bikin meja ya seperti itu mejanya tidak berkualitas pengetahuan dia terlalu ecek-ecek masalah ini maka kita bisa mengetahui ilmu yang dimiliki oleh seorang pembuat berdasarkan hasil karyanya dan tidaklah uh, seorang itu uh, dan mencipta itu menunjukkan butuh. kalau Allah adalah pencipta alam semesta Allah tidak bisa mencipta <coughs> kecuali Allah punya <coughs> kudroh kemampuan untuk mencipta kekuatan untuk bisa menghasilkan <coughs> karena orang yang tidak eh, sebagaimana juga manusia <coughs> seorang itu bisa membuat pintu misalnya dia masih punya kudroh untuk membuat seandainya dia tidak punya kudroh dia punya pengetahuan tentang membuat pintu namun dia sedang opnan di rumah sakit maka dia tidak punya kudrah, maka tidak mungkin ada hasil karya. Saya kira penjelasan semacam ini lebih eh, lebih tepat eh, tentang makna dalalah iltizam dari al-khaliq yang menghasilkan sifat al-ilm wal kudrah untuk Allah Subhanahu wa taala. Daripada penjelasan yang disampaikan oleh pensyarah. maka uh, dari dari proses dari uh, Allah membuat alam semesta mencipta alam semesta nah dari situ kita bisa menyimpulkan Allah itu mengetahui Allah itu kuasa dan Allah eh, kemudian hmm, penulis dan pencerah mengutip firman Allah Allah ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mislahun Allah adalah zat yang menciptakan langit dan bumi eh, dan menciptakan bumi semisal langit. Semisal dalam hal apa besarnya jadinya tidak. Semisal dalam luasnya jadinya tidak. Yang benar semisal dalam bilangannya. Sebagaimana langit itu tujuh maka bumi juga tujuh. Yatanazalul amru bainahunna dan Allah menetapkan berbagai ketetapannya ya, di antara langit dan bumi tersebut. Allah mencipta langit dan bumi li ta'lamu. Allah ala kulli syai'in qadir. Maka jika orang merenungkan bahasanya Allah adalah Khalid maka seorang itu akan bisa menyimpulkan dengan dalalah iltizam, kalian akan mengetahui bahasanya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Berarti dalalah dan dalalah dengan tiga macamnya ini adalah satu hal yang telah diketahui oleh orang yang biasa belajar, biasa ngaji eh, dengan ngaji yang agak serius dan mendalam tentu telah berulang kali mendapatkan penjelasan tentang dan contoh tentang dalalah mutafaqah tatamu dan iltizam ini baik di pelajaran usul fikih pelajaran tentang kaidah tafsir, waidul hisan, Iya, atau di pelajaran tentang di sini tentang asma wa sifat. E, kemudian e, faedah yang lain dari surat at ayat yang ke-12 bagaimana disampaikan oleh Abdul Razak di buku tipis beliau Ratul Ilmil Amal. Baca ayat ini dalil bahasanya di antara tujuan pencipta langit dan bumi adalah ilmu di samping amal itu ibadah. Maka bisa sampaikan bahwa tujuan penciptaan manusia ada dua macam. Yang pertama adalah beribadah hanya kepada Allah alias tauhid, bagaimana surat Az-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Kemudian yang kedua adalah al-ilmu. Yang kedua adalah al-ilmu. Ini diambil dari ayat At-Talaq ayat 12 Lita'alamu anna Allah ala kulli syai'in. Lita'alamu supaya kalian punya ilmu. kalau ciptakan langit dan bumi supaya kalian punya ilmu. Maka tujuan penciptaan alam semesta, langit dan bumi serta manusia dan penghuni dan isinya ya, pertama adalah ilmu, yang kedua adalah amal. Maka ini menunjukkan pentingnya ilmu ya, menjadi dalil menunjukkan pentingnya ilmu karena ilmu adalah salah satu tujuan penciptaan alam semesta. Ini kan penjelasan yang bagus uh, yang disampaikan oleh Abdul Razak Al Badr di uh, risalah beliau Samaratul Ilmi Al Amali. Kemudian uh, penjelasan panjang ya, dari penulis kedulisan Eko eh, Faidul Muslah kita baca di pertemuan yang akan datang Sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sallam wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin la ilaha